Tapi Allah nggak punya keluarga, hanya istilah aja. Orang yang sering ke masjid memakmurkan masjid dalam arti sholat berjamaah di masjid, Etikaf di masjid Meramaikan masjid tapi bukan dengan mercon Meramaikan masjid bukan dengan beduk Tapi meramaikan masjid dengan berjamaah Istiqamah Zikir Maka mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Wagala Ibnu Abbasin dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai daripada Abdullah dan Abbas Man sami'an nida Siapa orang yang mendengar azan nida itu azan falam yujib dan dia tidak menyambut panggilan adzan lam yara khaira maka dia tidak melihat kebaikan walam yurad bihi dan dia tidak dikehendaki kebaikan dengar azan nggak bangkit dari tempatnya untuk menyambut panggilan Allah dengar azan tetap dalam permainannya dalam lupanya kepada Allah orang itu nggak bakal nyaksikan kebaikan dan dia berarti orang yang tidak dikehendaki untuk mendapat kebaikan Kalau misalnya Presiden manggil sampean, eh rakyat sungi, datanglah kepada aku, tak kasih hadiah. Insya Allah yang lumpuh ngesot pak. Tapi kalau Allah menyatakan hayya ala salah Eh orang-orang Islam ayo Salat menghadap Allah Hayya alal falah Eh orang-orang Islam ayo Kita mendapatkan keberuntungan dan kemenangan Gak ada yang datang Gak ada yang nyambut Seakan-akan kurang perlu menghadap Tuhan kurang perlu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan siapa orang yang dengar azan, dengar bukan enggak dengar, bukan ketiduran. Kok dia tidak menyambut? Berarti dia tidak menyaksikan kebaikan dan tidak dikehendaki baginya kebaikan. Wakala Abu Hurairah dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu la antum la benar-benar dipenuhi udhunu telinga ibni Adam manusia rasasan timah panas mudaban yang cair khairun lebih baik min an yasma'an nida daripada orang yang mendengarkan adan fala yujibu tapi dia tidak menyambut panggilan adan kalau ada kuping disiram dengan timah dingin loro ini timah panas Ya apa rasanya Kata Nabi masih lebih mendingan disiram telinganya dengan timah panas daripada dia dengar adan tetap dia tidak bergerak untuk menyambut panggilan adan sholat berjamaah. Nemenele eh, Pak nggih kuping seperti jentelan itu teman elek lalu ditakdir oleh Allah dengar diajak sholat menghadap kepada Allah enggak ber, enggak bangkit Nemen jeleknya kayak apa di kuping ngono buat apa mempunyai telinga yang yang bisa mendengar tapi tidak menggerakkan hati untuk ibadah kepada Allah buntu nembe timah wis seakan-akan begitu lebih baik kamu tuli daripada kamu tadi itu bisa mendengar tapi kamu tidak bangkit untuk ibadah kepada Allah ada cerita ini ada satu hadis Nabi berkata orang yang tidak bangun subuh orang yang tidak bangun subuh bala fi uduni syaitan bilang kata Nabi itu berarti telinganya dikencingi setan telinganya dikencingi setan ada satu orang ini orang polos setelah mendengarkan hadis itu dia masuk masjid ada satu orang adzan masih tidur. Dibuka sarungnya digencingi telinganya. Cekekal bangun. Wah bangun. Apa maksudnya kamu? Marah. Kalau setan ngencingi kamu tidak bangun untuk sholat subuh Tapi kalau kencingnya saya bisa membangunkan kamu sholat subuh lebih baik tak kencingi aku daripada kencingi setan kamu kata dia tapi jangan ditiru pak eh tukaran nggak apa wong wong nanti itu Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man tawadza'a siapa orang berwudu siman fi baitihi di rumahnya dia siman fa ahsanal wudu maka memperbaiki itu wudunya menyempurnakan wudunya gimana wudu yang diperbaiki wudu melaksanakan sunnah-sunnahnya ya baca bismillah, ya bersiwak, kemudian kumur tiga kali dan istinsyak tiga kali, mengusap wajahnya tiga kali, ditambahi dengan mentahlil, menyela-nyelai jenggotnya, kalau punya jenggot yang tebal tiga kali, Mendahulukan tangan kanannya dibasuh tiga kali, kirinya tiga kali, mengusap seluruh kepala, mengusap dua telinga, membasuh kaki, menyelai nyelai antara jari-jari tangan dan kaki, baca doa setelah wudhu, alhasil wudhu yang sempurna, saat sunnah sunai Di rumah dia dengar azan dia wudhu dengan bagus sunnah-sunnahnya wudhu dikerjakan summa atal masjidah kemudian dia berangkat menuju ke mas ke masjid fahuwa maka dia zairullah sebagai orang yang berziarah kepada Allah ini pengunjung Tuhan dia adalah berziarah kepada Tuhan wahakun maka sudah menjadi keharusan alal mazur terhadap yang diziarahi an yukrima menghormati itu mazur zairahu orang yang menziarahi itu mazur Sampean kalau nyambangi atau bertamu kepada bupati Sampai di pintu gerbang diusir Olah apa Anu saya kepingin ketemu bupati Tidak butuh biraimu bupati Diusir sampean Kalau sampean mau ketemu presiden Dari jauh disatukan apalagi kalau orang pengen macam-macam mau demonstrasi atau apa marah sudah apa perlunya kamu ke sini gitu padahal itu tempat tempat dinas itu miliknya rakyat Indonesia sekarang Allah menyediakan tempat untuk kamu berziarah kepada Allah, itu masjid. Tidak ada yang jaga masjid Selalu terbuka untuk menerima ilmu Buduk bagus Di rumah dipersiapkan Pakai baju yang rapi Berangkat ke masjid Maka kamu berziarah kepada Tuhan Bukan berarti Allah tinggalnya di masjid, tidak. Allah menyediakan tempat untuk kamu berziarah. Maka sudah seharusnya kalau ada orang disambangi, sampean datang ke tempatnya, orang yang baik, orang akhlaknya bagus, wah, orangnya tadi itu dermawan, loman, dihormati sampean. Dikasih pastel, dikasih kroket, dibuatkan kopi, diajak makan, minumnya susu, mulai seger sehat. Alhamdulillah. Untung saya ziarah sama dia. Datang dari rumah wudhu, tujuannya adalah ke masjid beribadah kepada Allah pakaiannya rapi sholat berjamaah menghadap kepada Allah sudah memang satu hal yang wajar Allah menghormati orang yang berziarah kepadanya maka anda pulang tidak mungkin akan dijadikan orang yang kecewa cuma Allah tidak menyuguhi menjamu Anda dengan kopi, dengan kroket, dengan pastel, dengan susu, tetapi Allah menjamu dengan rahmat, dengan ampunan, dengan berkah, dengan lindungan dan nanti disediakan sur surga. Lu ngene kok ana sing gelem teko hayya ilas ala salat wong telu gape sing teko ada yang setengah pijak sing teko ada yang setengah lumpuh yang sehat-sehat hayya ila karifur berangkat hayya ila orkes berangkat ayya ila balbalan numpak truk subhanallah memang gak semua orang yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk tempat mulia saudara Tutup menungso itu kalau tidak mau menolak untuk masuk masjid, tapi Allah milih yang masuk masjid adalah orang pilihan. Gak boleh semua orang Orang yang tidak dikendaki oleh Allah dapat rahmatnya Ditondoh ke masjid Orang yang tidak dikendaki oleh Allah mendapatkan pahala besar Dijauhkan daripada masjid Allah subhanahu wa ta'ala Tutup menung saya aku tidak kelam Malas aku yang masjid Gusti Allah saya malas sampai kau enggak wis sumpah karo Gusti Allah sing gak gelem ambek kon karena itu jangan anda turuti karepe awak sing model ngono perangi loh saya yang perlu sama Tuhan Saya yang membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan perlu sama saya. Bukan Tuhan yang membutuhkan saya. Ya saya yang harus ngemis. Saya yang harus datang. Saya yang harus ziarah. Kan itu harusnya begitu. Nah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah أدلكم Ala adullukum tidakkah aku memberitahu kepada kamu sekalian Alama yamhullahu atas apa yang Allah menghapus bi dengan itu ma al khotoya kesalahan-kesalahan wa yarfa'u dan mengangkat Allah bi dengan itu ma ad-darajat derajat-derajat Nabi menawari gelem tak kon akan-akan gitu tak kasih tahu tak kasih petunjuk tak ajari cara untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat kalau sudah derajat dari Allah itu berarti kewalian. Berarti kewalian. Yang sebab manusia tadi itu soro dari wali. Dan sebab manusia itu masuk neraka. Sebab manusia tadi itu tercegah, terhalangi masuk surga itu dosa perbuatan dosa. Kata Nabi, maukah kamu tak kasih petunjuk, tak kasih resep kalau bahasa sekarang. Tak kasih cara untuk supaya dosa kamu itu dihapus dan kamu diangkat derajatnya oleh Allah dari wali kan. Diangkat derajatnya oleh Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Nabi, ya ya Rasulullah. Ya. Qala isbahul wudu'i menyempurnakan wudu sempurna wudu dalam arti wudu dengan sunnah-sunnahnya dari itu alal makari atas hal-hal yang tidak disenangkan artinya walaupun kamu itu meriang wudunya tetap sunnah su ya tetap kumur ya tetap istinsak ya tetap tiga kali mendahulukan kanan dan kiri walaupun musim dingin tetap kamu melakukan itu musim dingin buat ini setengah mati kayak kucing kadang-kadang wudhunya waduh putih sehingga sunnah-sunnah ditinggalkan menyempurnakan wudhu dalam keadaan apapun walaupun dia sakit tetap sempurna wudhunya itu adalah cara untuk melebur dosa mengampuni dosa dan mengangkat derajat ini yang pertama yang kedua wakat ratul khuto dan memperbanyak langkah-langkah khuto jamak khutwah ilal masajid menuju ke masjid-masjid bukan memperbanyak langkah tadi itu muter-muter kalau petik kali rabi ngono itu melangkah ke masjid dalam arti memperbanyak langkah ke masjid selalu melangkahkan kaki ke masjid sholat lima waktu tidak pernah terlambat dari masjid ini cara untuk mengangkat derajat dan mengampuni do, dosa. Wantidaru salati ba'da salat dan menunggu salat setelah dia salat. Salat duhur, habis salat duhur, mari ngono asar. Ngenteni asar, kalau dia ngantuk disediakan beker, ngenteni asar. Ah, itu cara untuk banyak mengampuni dosa dan mengangkat derajat. Duduk tambah turu. Wadhalikumur ribat maka itulah adalah arribat al-jihad perbuatan jihad. Itu demonstrasi tapi tidak sholat bukan takbir melengking oh Akbar wah hebat Allah Akbarnya tapi tidak pergi ke masjid oh Akbar wudhu'i biasa-biasa bukan begitu yang dinamakan jihad wudhu yang sempurna selalu sholat ada di masjid memperbanyak menunggu sholat untuk mengerjakan sholat berikutnya setelah sholat menunggu sholat yang berikutnya terus begitu perhatian sholat itulah jihad waduh saking semangat tinggai bom wakbe bomi sak masjid bomi. Allahu Akbar ya apa masjid bom Allah Akbar orang sholat di bom Allah Akbar iki orang sempel nyari model ini Bukan demikian itu jihad. Ojo ndelok perang dime, Pak. Sampean tadi itu kalau mau membela agama Allah, jangan cari perang dulu. Damai ini alhamdulillah. Ini kesempatan sampean untuk membela agama Allah. Gak usah perang dime. Damai ini kita manfaatkan untuk menyebarkan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Lawang Indonesia ini jaya kok Islam cuma orang Islamnya sendiri aja yang tidak memperjuangkan kejayaan Islam ini wudhu jarang dikerja no masjid sepi yang pergi ke masjid juarang wong luru, wong telu yang masuk ke pasar waduh pol Kenapa bisa demikian? Mari ngono, Allahu Akbar. Allahu Akbar um, berangkat loh ke masjid. Bayang jamaah. Inilah kesalahan fatal umat Islam. Loh siapa yang bisa berbuat begitu? Iya, musuh-musuh Islam Pak Sampai anda di ini dikasih dolenan Dibuat serem Gimana caranya sampean yang ngaku Islam ini dibuat serem sehingga orang itu tidak senang dengan Anda. Kemudian mereka tadi itu berpenampilan mesem. Yang kalungnya salib mesem. Yang pakaiannya oranye tasbih gede-gede mesem. Kemudian orang Amerika, orang Inggris teko mesem. Orang Islamnya merengut. Oh, Akbar. Jenggote kacar-kacir. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Kadang-kadang sama orang Islamnya kayak nyopo, gak ngasih salam bukan begitu jihad itu jihad itu lihat wudhu yang benar berangkat ke masjid sholat berjamaah kemudian tunggu lagi waktu berikutnya berjamaah berjamaah berjamaah itulah perjuangan eh, jadi keliru kita ini dikesankan keliru padahal wah musuh-musuh Islam penampilannya memang dengan bagus tapi hatinya dengki terhadap umat Islam mereka mengatakan kita berantas teroris mereka adalah bahaya mengancam nyawa padahal singa ngebom Bali wong 200 sing mati dan itu orang yang tidak tanggung jawab mengatasnamakan Islam. Sing ngebom di Jakarta, kalau sing mati, sing rusak cuma lawang itu. Dan itu orang yang tidak mewakili umat Islam sama sekali. Cuma sing ngebom sing di Irak sampai ratusan ribu yang mati ki sapa? Hmm? Yang ngebom ada di Libya siapa? Sampai sekarang Israel gitu. Kayak babi hutan ngono, wong muslimin di Palestina ditembahi begitu. Itu siapa? Yang ada di Afghanistan sing ngebom itu sopo Yang menjajah Indonesia 350 tahun itu sopo yang sekarang menguasai Freeport ono di Irian Jaya ku sopo Lah. Maling, Pak, maling mesem iki, Pak. Perampok mesem ini, Pak. Lah sampean ini orang yang baik dikongkon merenggut kok gelem. Sampean ini orang Islam yang punya akhlak yang bagus disuruh serem kok mau. Padahal mereka serigala mesem, Pak. Mereka tadi itu adalah macan tultul sing guyu. Hati-hati. Karena itu sing pinter dadi wong Islam. Sing pinter dadi wong Islam. Jadilah orang Islam yang pakai akal, bukan pakai otot. Otot memang satu saat diperlukan. Tapi kalau dah ono peperangan, Allah bukan itu perang karena PDW kon. Eh, jaga itu semuanya, jangan mau diadu domba wahai umat Islam. Pentingkan ngurusi masjid, makmurkan masjid, salatmu aturan, ibadahmu kena no maka mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Wis. Jangan jauh-jauh, mari ngono kan. Jari ini tahun baru. Lihat nanti sebentar lagi. Kalau sudah satu Januari, lihatan sebentar lagi sing trompetan duduk wong-wong non muslim wong Islam kabeh sing ada pengajian mingguan ya trompetan pisan yang hadir pengajian malam Sabtu trompetan pisan gue kubruke muncung ini yang merayakan Anda juga, yang ramekan Anda juga. Tahun baruan muter-muter mbak sepeda montoran, apa ngarepmu? Tidak tepat sama sekali. Kadang-kadang sumpah kita jam 12 malam, apa, ya? kok suara rintut Apa ini? Bodoh siapa opo wong Islam ini dibodoh-bodoh sama orang non muslim kok mau. Karena itu sing pinter sampean sing pinter. Nah kalau sudah demikian tidak ada di diperangi sampean. Musuh-musuh Islam tidak perlu bawa senjata, nggak perlu jajah. Dikai trompet gelem kok. Trompet plastik kertas paling. Wis lali yang diagomong mudah-mudahan selamat semuanya karena itu no keluarga iya. ya wisna ya wisna wis ada trompet-trompetan raimu cangkemmu ini gawe dikir ojo nyembul trompet dikir istighfar seakan yang memperjuangkan Islam kasihan yang memperjuangkan Islam kasihan yang membebaskan Indonesia dari tangan-tangan orang kafir dari tangan Belanda, dari tangan Jepang, dari tangan Inggris, sekutu, kasihan. Ratusan ribu mungkin jutaan mereka meninggal dunia. Rasut ratusan tahun dijajah. Mari ngono kon gait prapet-prapet ini doi. Hmm, karena itu, ayo kita kembali lagi kepada ajaran agama Allahun. Sampai ingat-ingat ini ya. Sampai ingat-ingat. Yang ditakuti sama orang kafir itu bukan aritnya sampean, dapat dibelas yang ditakuti sama orang kafir itu bukan pedangnya sampean. Tidak takut. Loh mereka punya bom. Yang ditakuti itu Pak, pertama. Quran kalau selalu dibaca sama umat Islam, peti. Masjid selalu rami dengan umat Islam, mereka takut itu. Wati Dan yang ketiga, umat Islam mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Waduh, paling takut. Umat Islam pakai siwak, pakai serban. Mereka ketakutan. Karena itu ayo. Kita nggak perlu bawa arit. Sopo kita tak pateni. Tak pateni, tak pateni. Jadi tangkap sampai. loh mereka nambah senjata tidak usah kowe tak pateni dati. Ini Quranmu? Siapa yang musuh sama umat Islam? Tak wocoi Quran gini. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bocok api umat Islam ini semua ahli baca Quran semuanya. Hebat. Wedi wong kafir. Adzan itu berbondong-bondong masjid pol. peti, wong kafir. umat Islam sholat duha umat Islam goblia ba'dia pakai siwak mengamalkan sunnahnya Rasulullah takut pak orang kafir takut wati orang kafir iku diwati ini. jadi sampai jangan salah faham. Jangan salah paham. Sekarang umat Islam berubah. Berubah, Pak, berubah. Ulamanya, kiainya yang baca kitab. Kalau sudah ada pertemuan, gaya celono, gaya jasa, ada sini bisa. Nggak gaya kopiah ya, padahal buta. Ya Allah, apa berubah kamu? biar wibawa pakaiannya pakai serban pakai gamis pakai jubah lo kamu kiai kok ada apa berubah-berubah nggak usah berubah sampai harus bangga pak kalau punya ulama pakai serban itu sampai harus bangga Kenapa? Itu berarti mempertahankan pakaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya sahabat, pakaiannya wali songo. Pakaian daripada ulama orang-orang soleh bahkan pakaian daripada pejuang Indonesia. Wong piye niku, Pak? Yang perang melawan Belanda itu bukan pakai kabaret, durung ono tentara, durung ono polisi yang memperjuangkan sehingga piang ini loh. Yang pakai serban ini. Tuh lihat di Ponorogo pakai serban, Imam Bonjol pakai serban, Hasanuddin pakai serban, Tengku Umar pakai serban. Pakai serban semuanya, gak ono sehingga helm, helm. Ono sehingga pelangkon, Pakai serban. Tidak usah takut, Tidak usah. Ini pakaian-pakaian sopan. Ini pakaian-pakaian pejuang. Ini pakaian-pakaian orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo gerobak kon dadi kiai, dadi ustad. Guys, sepatu, guys, celana, guys dasi. Rambutnya diatur macam-macam gledek padahal lunggune nek mburi Dewi kalau sing mutu kon wis berubah tambah ada payu tetap dalam menjadi orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah ada satu hadis begini man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrumi ati syahid siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika rusak umatku ini dihidupkan sunnahnya Rasulullah maka dia mendapatkan seratus kali orang yang mati syahid pahala orang yang mati syahid pejuang mati tangi maning pejuang mati tangi maning sampai ping satu begitu besar pahalanya wis lah kita tidak butuh dengan orang yang demonstrasi-demonstrasian kita tidak butuh dengan orang yang berpegikan takbir begitu luar biasa tapi nggak sholat berjamaah tapi tidak baca Al-Quran istiqomah kita butuh orang yang punya akhlakul karimah, yang menjaga berjamaah, yang istiqamah, yang ahli baca Al-Quran, yang berzikir. Kita sebarkan anak-anakmu. Jangan baca Quran pendino. Keluarga kamu ajak melaksanakan sholat berjamaah. Itulah perjuangan Islam. Wah, diangkat derajat sampean. Calon wali insyaallah kepingin sampean punya anak jadi wali didikin sholat berjamaah ajari wudhu yang sempurna wudhu yang sempurna ajarono sampai saat tunggu-tunggu nih wudhu apal tunggu nih apal berangkat ke masjid cara nih masuk masjid tunggu nih melbu masjid apal sholat tahiyatul masjid ngerti niat etikaf, ngerti sunnah-sunnah dikompliti di siwak muna di tasbih muna mojo iki kalau sholat itu dan ini diajari calon wali ya calon wali turun balik komodor sapak rambuti wiriwir anting-antingan insya Allah anakku wali sopo wali capek dak wali karena itu, ayo kita didik anak kita untuk menjadi calon-calon wali. Eh, Mudah-mudahan insya Allah mereka jadi orang-orang pilihan Allah ya. Lawang gampang-gampang sampai tidak perlu bangun masjid-masjid TV sono. Sampai tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Sudah ada semuanya dan cara itu bisa dilakukan seluruh umat Islam. Kape iso ngelakoni? Kape iso ngelakoni? Tinggal sekarang kita didik anak kita ngetrapkan itu semuanya tunggu ono pak lek butuh tunggu ono eh butuh sih bener nak diajari Pintelu, pintelu. tangan dimi tangan kanan dimi dibiasakan insya Allah saulan nih sampai tunggui anaknya sampai butuh bener berangkat yang masjid turungi masuk masjid dari sikil dimi, sikil dimi, Aja engko punya masjid pencolotan niku dan iki jungkir wari aneh di masjid. Iki tuku taman kota iki. Butuh alun-alun. Nah, dengan demikian insya Allah akan kuat Islam, akan jaya itu Islam. Wallahu a'lam bishawab.